Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One, Titian Kolbi yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekali saya kepikiran kembali hadir jumpai Anda di pagi ini dan pemirsa di rumah tentunya. Dan Alhamdulillah saya sudah bersama dengan Ustadz Taufikur Rahman yang selama satu jam ke depan insya Allah akan membahas tentang rumah dalam nuansa Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ustaz ini, rumah dalam bahasa Islam minggung saya nih nggak pernah di rumah. <laughs> Tapi dalam rangka dakwah ya Ustaz ya. Iya. Subhanallah. Kan yang penting dari Pondok Indah ke Duren Tiga, di Duren Tiga melihat orang sedang ukur rasa indah berumah tangga kalau semuanya pada akur. Amin. Seperti ibu-ibu ini yang akur dan kompak sekali ya Ustaz warna pink pagi-pagi langsung pada melek ibu. <laughs> Kayak panggil Sextoberry buat aja. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sehat semua Bu? Alhamdulillah dan ini adalah ibu-ibu dari jemaah masjid Baitul Salam. Ketemu lagi ya Bu ya. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Tapi pokoknya kurang ini ya Bu ya, kurang anggota kayaknya Bu yang datang ya. Oh. <laughs> iya, sebagian deh nanti ya. Baik, pemirsa di rumah insya Allah sama satu jam kita akan membahas rumah dalam nuansa Islam. Nah, kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, Ibu ada yang sudah pernah? Ya, ke Masjid Nabawi, ke makam Rasulullah. Itu ya Ustaz, itu kan rumah Rasulullah ya sampai Nabi menyebutkan lewat bahasanya antara mimbarku baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Iya. Di antara mimbarku berarti yang kalau kita ini saya cerita begini mudah-mudahan dengan harapan yang sudah dia bisa balik lagi, amin. yang belum bersyukur termotivasi iya. dia bisa sampai ke sana ya. ya. Amin, ya. amin. Nah, jadi di situ sampai Nabi memberikan garansi hmm, hmm. di antara mimbarku hmm. dan di antara rumahku yang sekarang jadi makom Nabi, iya. raudhah min riyadil jannah adalah taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai begitu bahasanya. Iya. Makanya Nabi menyebutkan di situ berarti yang Nabi tempat tinggal kondisi rumah Nabi sesuai dengan tema kita ya ruang rumah dalam nuansa Islam, tapi Nabi memberikan garansi buat rumahnya baiti dan Nabi. Rumahku adalah surgaku. Malu saya kalau ke sana rumah Nabi kecil banget, rumah kita gede ya Bu ya, <laughs> gede-gede malah Ustaz masyaallah. Yeah. Iya. Tapi subhanallah ya dengan rumah sekecil itu Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyebutkan baiti janati. Betul. Tidak, tapi tidak menjamin berarti Ustaz kalau yang rumah yang besar, lapang itu misalnya jadi surga ya. Tapi itu bisa ya Ustaz. Nggak ya? subhanallah. Silakan Ustaz. Iya, makanya di dalam keterangan agama kita sampai Nabi menyebutkan empat macam yang merupakan kebahagiaan buat yang mempunyai rumah ya baik ibu, saya, Mbak Cece, semua pemirsa TV One yang ada di rumah. Yang pertama kata kanjeng Nabi, baitun Wasiaun. Apa? Rumah yang luas. Di sini kalau kita lihat secara letterlek hadisnya atau secara bacaan berarti terjadi kontradiksi dong dengan yang tadi kita awali perjumpaan ini dengan cerita rumah Nabi yang kata bacanya sangat kecil dan memang sejarah membuktikan memang kecil tapi yang dimaksud di sini bukan luas tanahnya, gitu. Yang kebetulan memang ibu misalkan di sini udah kebetulan memang rumahnya ya ada di setiap tempat. Kemudian mentereng pada bertingkat, mobilnya berderet pada mengkilat, duitnya saking banyak ngitung sampai berlipat-lipat, sampai dana dan alis istrinya sampai ngejepat karena kebetulan banyakkan pakai sifat dan kebetulan namanya empoi. Ya, ya. Nah, kalau misalkan yang begitu adanya syukuri alhamdulillah Amin. tapi yang dimaksud di sini luas ya bang dan Nabi menyebutkan hati yang betul-betul yang empunya itu luas. Mana lagi di antara kata yang Nabi yang dimaksud kebahagiaan buat yang punya terhadap rumah yang nuansanya Islam, sirajun lamia. Rumah yang di dalamnya memancarkan siraj. Siraj itu kalau makna aslinya lampu. Makna aslinya kalau kita lihat di kamus. Ya, lamia Lami ini arikas Sunda masyarakat. Tahu tadi seter. ya, kasusnya sebut ya gula seri, Kenawan serap gitu. Ibu ya orang Sunda sebut dia. ya, apa? Silau. Betul ibu ya. Eh, eh. Nah, di sini rumah yang memancarkan siapa? Pancaran cahaya yang lami, yang berseri-seri yang berkilau-kilau, bersilau. Yang bagaimana? Di sini maksudnya bukan berarti itu rumah dari depan sampai belakang diisi lampu semuanya. Ya walaupun ya kita nggak munafik setiap rumah butuh lampu. Tapi yang makna sebenarnya dalam hadis ini rumah yang mencarkan cahaya yang bersilau, yang berseri-seri, yang di dalamnya kalau kayak terrelasikan lagi dengan bahasa Nabi sampai Nabi mengajarkan boleh dikatakan ini hak rumah yang kita tempati ada haknya loh. Jadi yang kita sembarangan tempatin doang, bisa tidur di dalamnya, kita bernaung nggak kehujanan, nggak panas di dalamnya, tapi ada haknya. Yang kalau bahasa Nabi lewat keterangan hadis yang lain menyebutkan Nauiru manazilakum bikiraatil Qur'ani wassalam Allahnya makhluk malu <laughs> Kenapa Bu? Bu, kalau di Mesir, di Mesir, Mesir itu ya, itu kalau orang baca, jangan kata baca hadis panjang, baca ayat, berita awus. أعوذ بالله itu yang Allah udah berbuat itu. Tadi Ustaz baca panjang hadisnya. Romanya awalnya masih malu-malu. Kayaknya masih aci diulang lagi nih ya. <laughs> ya, ulang lagi ya bacanya ya. Boleh, manazilakum ketika di Mesir. <laughs> Makanya Nabi mengingatkan lewat bahasanya dengan begitu tegas Yang dimaksud cahaya yang berkilau Cahaya yang berseri, yang silau Yang bagaimana? Di dalamnya yang mempunyai memberikan hak rumah itu sendiri Apa kata kanjeng Nabi? Nawiru Terangilah rumah-rumah kamu sekalian di kiro atil Quran Dengan di dalamnya kamu memperbanyak bacaan Al-Quran dan sholat sunnah atau sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kok misalnya kita ada pengajian di rumah itu malah harus kita sambut dengan baik ya Ustaz antusias ya Pak Ustaz kalau saya pengajian begini ya, ya. Iya, ini nggak munafik uh -uh. ya bukan berarti ini dalam artian tapi kan gak menjamin loh rumah yang gede iya. tapi kadang-kadang pernah kita mungkin ibu pernah mungkin ngalami sepanjang kita hidup rumahnya padahal biasa rumahnya ya apa boleh dikatakan sederhana tapi kenapa begitu kita masuk nyaman tentram kadang-kadang ada juga kita nemukan rumahnya wah udah kayak gedung tapi kok kalau bahasa orang ya sini ya eh, daerah kamu apa nih bu <laughs> ya kadang-kadang kok juga samun, gersang. Iya, nah ini iya, iya. Betul, betul. Ya gak munafik gitu. kadang-kadang ya. bukan begitu. Iya, kadang juga kalau kita, kita masukin rumah gitu ya, kadang kok kayaknya memang panas cuaca di luar, tapi kok kayaknya nggak apa ya bikin kitanya jadi kayaknya nggak nyaman gitu. Benar, ya. saya juga pernah ngalamin gitu. Tapi ketika masuk ke rumah yang sederhana, tapi kok kayaknya ada merasa kayak rumah sendiri gitu ya, ya ya. Kalau bahasa kerennya sekarang, Mbak, sering orang ucapi energi positif ke Oh, <laughs> ya, energi positif katanya. Iya. iya. Nah, kita kambing usahkan karena iya. energi positif kayaknya mau lewat sebentar lagi. Iya. Tadi arah. Ah, ah. <laughs> Iya. Kembali pemirsa tetap di Titian Kolbu. Insyaallah. Ya jika kita berbicara mengenai rumah dalam nuansa Islam harusnya rumah itu dipakai untuk selalu ibadah ya Ustadz ya berzikir, bersalawat, membaca Al-Quran gitu. Nah Pak sering banget kok misalnya rumah itu dipakai pengajian juga ya Ustadz ya bagus sekali ya. Sampai-sampai tadi kan hadis sudah seukum mukakan, hmm. jadi dari hadis itu makum mukhalafahnya alias apa, konklusinya jadi kita jangan hanya tinggal bisa nempati numpang tidur di rumah kita gitu kan. Dalam artian ya menghindarkan dari panas, kehujanan. Jadi ada haknya. Bahkan Nabi menyinggung juga lewat keterangan hadis yang lain, janganlah kamu jadikan rumah kamu kelak menjadi kuber, kuburan. Itu yang bagaimana? Ya, nanti akan di hari kiamat jadi rumah-rumah orang yang beriman Yang haknya diberikan Itu akan memancarkan cahaya Lalu ya, otomatis cahaya itu nggak akan ketukar, akan kembali kepada yang mempunyainya. Nah, makanya sampai menjamin menyindir, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Kuburan gimana? Nggak ada kedengeran, sepi, Perdengarkan ayat suci Al-Quran. Bahkan Nabi di dalam sejarah keterangan yang soheh dalam mengerjakan Gabriya subuh itu Nabi selalu sampai Nabi memberi bahasanya rokaatil fajri khairun minat dunia wa mafiha dua rokaat kita kerjakan sebelum melaksanakan subuh alias pada subuh lebih after beserta dunia daripada dunia besar isinya dan dalam sejarah Nabi selalu mengerjakan mengerjakan sunnahnya di rumahnya baru berangkat ke masjid rumah iya, iya. mungkin dipakai ibadah. Tapi kalau zaman sekarang Ustaz, rumah tuh seakan-akan mas kali kayak hotel gitu. Jadi datang, tidur, mandi, balik ke pergi lagi, Ya. pergi lagi gitu. Jadi emang memang hanya untuk tempat tinggal Ustaz ya. Itu sayang sekali ya. Itu serasa buat mereka yang nggak ngaji kita jangan gitu. ya, kalau yang ngaji kita gitu Kalau ini yang nonton ini langsung ya buru-buru deh iya. rebutan. Ayo rumah saya aja deh buat pengajian rumah saya. Karena ada butuh sering menumpukan gitu. Ayo ngaji di rumah ini. enggak, ah, ah, repot nanti nggak ada bantu nggak ada yang beresin gitu aduh katanya sayang sekali ya ustadz ya, ya gitu. <laughs> baik tapi kayaknya kalau ibu-ibu yang di sini ya subhanallah kalau pengajian di rumah ibu ini hayu siap Mau makan saya bikinin makan. Mau pulang silakan ya Bu ya. <laughs> Ikan bawa dalam kuali. Ikan bawa dalam kuali. Ada yang jual kita beli. Ya. <laughs> silakan Ibu ada yang mau bertanya silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri. Ya Ibu, silakan. Ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak Ustadz. Ya. Mengenai orang membangun rumah, hmm. eh, zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mengikuti dengan tata cara feng shui. Ya. Misalnya tangganya itu harus dihitung berapa Eh, pintunya menghadap kemana itu bagaimana dengan agama menurut agama Islam hanya demikian terima kasih ya, ya. langsung baca ya baik Wendy yang bertanya juga kepada para ibu sekalian di sini memberikan tujuan yang ada di rumah jadi sejauh secara objektif kalau kita percaya dengan demikian di saat percaya demikian kita telah memposisikan Allah sejajar atau nomor dua dari yang itu ketika berbicara tauhid kita punya keyakinan begitu, maka hukum agama memponis sudah jatuh kepada syirik. Berbicara syirik dalam bahasa Al-Quran begitu tegas Allah menjelaskan Inna syirka la zulmun azim Sungguh syirik merupakan dosa yang sangat besar nah, Jadi kalau misalkan percaya dengan yang begituan Lain kalau misalkan percaya begini Begitu besok mau bangun malamnya atau seminggu sebelumnya kita istikharah. Berarti ketika kita istikharah kita melaksanakan salat kan bu? Yang kita minta siapa itu? Allah. Timbul keyakinan dalam hati, oh, udah mulai hari ini silahkan. Tapi kalau membeda-bedakan lantas percaya dengan begituan, apapun jenisnya, siapapun orangnya, lantas kita apa ada timbul keimanan, timbul apa namanya terprovokasi dan demikian, berarti paling tidak kita mem, paling tidak kita mensejajarkan dengan hal itu Allah menjadi sejajar atau menomorduakan Allah hukumnya syirik. Atau sebelum itu kepada dulu namanya dulu istilah kampungnya dukun. Sekarang berubah menjadi paranormal berubah lagi guru spiritual berubah lagi orang pinter <laughs> ya gitu pak gitu yang padahal intinya itu juga nah, kan udah ketahuan mananya gitu. kan datang kepada begituan namanya dari namanya dukun dukun duduknya enggak tekun Nah, jadi gitu ya, Pak. Saya kembali kepada pertanyaan Ibu, dijawab percaya begitu hukumnya nggak boleh. Itu semua adalah kalau merujuk kepada bahasa Nabi, jadikanlah kalau bahasa Nabi hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Man kana khairun min amsihi bahwa robi. Ya yang hari ini lebih baik dari kemarin itu orang beruntung. Begitu gitu. Baik diniatkan. Begitu iya, ya. Iya. Lebih baik diniatkan ya bikin rumah untuk ibadah ya Ustaz ya. Jelas. Betul. Jadi nggak usah. Lagi Bu kalau bikin tangga 20 juga capek Bu naiknya Bu. <laughs> Saya makanya di atas aja Bu nggak ke bawah-bawah. <laughs> Mesti dihitung tangganya Ustaz. Iya. <laughs> iya deh baik silakan Ibu. Mau bertanya lagi. Ada lagi. Ya. silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Zuraida Jamari. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silahkan. Bagaimana dengan rumah seorang Islam yang di dalam rumahnya terdapat banyak patung-patung? Mm. Apakah benar rumah tersebut tidak didatangi oleh malaikat? Iya. Yeah. Yang kedua, sama itu. Ada seorang seniman mm. dan kan dia beragama Islam. Iya kehidupannya sehari-hari tergantung dari mematung, membuat patung. Sedangkan kerja yang lain dia tidak menguasai. Ya. Bagaimana dengan hukumnya Baik. dalam Islam? Yang pertama, ya rumah yang di dalamnya ada patung. Memang ya saya nggak bisa untuk mengatakan tidak ada keterangan hadisnya. Yang dimana baik rumah yang Allah boleh dikatakan malaikat pemberi rahmat nggak turun ke rumah itu rumah yang di dalamnya ada patung dan anjing begitu keterangan hadisnya gitu walaupun dari hadis ini ketika kita berbicara istinbat hukum fikih harus kita terima dulu yang namanya itu adalah lapangan ikhtilaf lapangan perbedaan pendapatnya para ulama jadi ada dua kaul kaul yang tetap menyatakan Pokoknya patung apa aja nggak boleh. Gitu. Itu yang mengedepankan yang fanatik. Nah, juga ada kol yang berpendapat enggak di sini yang betul-betul kira-kira itu patung utuh utuh dari dari atas dari pala utuh sesungguhnya baik itu manusia maupun patung opa binatang yang sekira-kira Allah menaruhkan roh bisa hidup menyerupai manusia misalnya Ustaz ya? Pokoknya ya, Pak, menyerupai manusia termasuk binatang yang utuh yang kira-kira ditaruhkan ruh dia akan hidup. Nah, pendapat ini berarti menyebutkan seandainya patung itu hanya separuh apakah cuma kepalanya atau hanya badannya atau hatinya nggak ada makanya di pendapat ini yang kedua diperbolehkan nah makanya apa namanya oleh oleh apa namanya pendapat yang kedua ini modal kayak kutu itu nggak mungkin seandainya ditaruhkan lu bisa hidup karena tipis nah itu diperbolehkan jadi itu gitu bu yang saya ketahui gitu lantas yang kedua yang memang profesinya ya tentu membuat patung jadi gitu ya nah dia harus mengetahui jadi eh, dalam artian bukan berarti Anda muda profesi dia. Kalau misalkan dia nggak kerjakan begitu mata pencariannya, itu usaha yang halal kok dalam artian. Nah, karena ketika dia melakukan demikian, itu dia harus betul secara hukum yang tadi di awal tuh kaitannya. Gitu. Kalau misalkan ini kedua pendapat yang tadi itu menjadi lapangan perbedaan pendapatnya para ulama. Kedua-duanya dipakai. Jadi Mereka yang betul-betul fanatik memakai yang pertama, pokoknya patung apa aja nggak boleh. Jadi Yang kedua tidak lihat kondisinya. Nah, jadi seandainya dia profesi sebagai seniman, pemahat, gitu ya. Nah, karena dia mengerti, silahkan mau dipakai yang mana. Kalau misalkan dipakai kedua, berarti tetap masih memakai. Ada lagi, karena ada juga nih yang berpendapat, oh Ustaz kan pelarangan patung di zaman Nabi karena itu menjadi sesembahan hamba berhala. Nah, berhala. Gitu. Memang ada juga pendapat yang menyebutkan Oh, kalau sekarang kan patungnya kita niat bukan untuk menjadi sembahan. Makanya ada ulama yang memperbolehkan. Hmm. gitu Iya. Begitu, Ibu. Iya. Bisa dipahami ya? Iya. Jadi bagaimana tergantung kitanya juga ya Ustaz? Iya. Misalnya kita datang ke satu rumah, terus di dua rumah gini. Terus sejak ada patung itu, rezeki ah, saya meningkat kayak gitu ya Ustaz ya? Nah, ya, saya mendengar juga gitu, kayak sejak ada patung ini. bohong kiri. Iya, bohong Waduh, ini punya pohon ini, ini bohong kiri. Nggak boleh. Iya, nggak boleh balik gitu. lagi ya, ketahui kan kita ya. Iya. Nah, uh, Ustaz, Baik. sering juga saya kok misalnya ada acara syukuran rumah ibu, sering diundang ya Bu ya? syukuran rumah Ibu Anu, Ibu Anu gitu. Abangan juga ada yang undang anak yatim gitu. Apakah memang seperti itu cara kita mensyukuri memang rumah baru gitu Ustaz atau memang itu hanya tradisi saja? Kita akan jawab Ustaz tapi oh, gitu. sebelumnya <laughs> kita akan baik, dulu. Baik. Dan kemana-mana pemirsa tidak kembalikan kembali setelah yang satu ini dari pertanyaan ibu yang hadir di sini. Tetap bersama kami. Insya Allah. pemirsa di Tejangan Kolbu dan kita masih membahas rumah nuansa islami Tadi sempat keputus ya Ustadz ya mengenai pertanyaan dari saya Cara kita bersyukur menempati rumah yang baru Kita bikin pengajian, kita bersalawat Bahkan ada juga membaca surat yasin Itu apakah memang eh, yang diharuskan atau memang hanya tradisi Atau memang cara kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan Ustadz nah, Jadi secara objektif Tadi kembali ke awal Bukan hanya rumah baru maupun rumah lama itu ada hak yaitu banyak memperbanyak baca Al-Quran dan sholat sunnah dan sholawat dan memang ada juga keterangan hadis Nabi di mana yang ru orang yang baru menempati rumah dianjurkan supaya yang ibunya juga yang ada di dalamnya terhindar dari mara bahaya baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan yang kelihatan mara bahaya apakah mobil dicuri orang ataukah terjadi garong ya pencurian itu yang kelihatan yang nggak kelihatan istilah anak muda kan juga sering nyebut beli salak kecilandak awas lu cinta gue ditolak dukun bertindak tuh gitu ya ini mana ada yang model begitu itu nggak kelihatan nah Nabi menganjurkan bahasa Nabi maka di awal menempati rumah itu maka khotamkanlah selesaikan surah Al-Baqarah 286 ayat tuh nah lantas ketika merealitakan mengaplikasikan daripada sunnah-sunnah ini, silakan kita ukur kemampuan kita. Alhamdulillah usaha suami lagi meningkat, rezekinya lagi ada. Ah, undang sanak famili yang dekat, yang jauh, tetangga sebagai media ta'aruf. Kira-kira kalau kita kumpul begitu ibu, itu makin akur, makin rempuk, apa makin gotok-gotokan bu? Makin akur. Nah, jadi untuk hal begitu jujur nggak ada perintahnya, cuman kita kemampuan kita. Iya, silaturahim. Nah, nah, ketika itu bagus, imbasnya ketika ibu makin akur, makin silaturahim terjalin, teruskan, lanjutkan begitu ya oh, ada yang mau bertanya lagi silakan iya, iya silakan, silakan ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suroso. Ya Ibu. Saya akan bertanya Pak Ustaz. Silakan. Hmm, bolehkah suami yang berhubungan jami itu menempatkan istri pertama dan istri kedua dalam satu rumah? Iya. Tidak ya? Iya. Kenapa nanyanya malu-malu? Iya. ya di dalam Al-Quran saya enggak, nggak nggak enggak betul-betul menafikan. Memang ayatnya jelas, gitu. Jadi ya an ayat ke tiga Allah dengan begitu gamblang bahasa Qurannya sampai dua tiga walaupun ada walaupun memang itu adalah lah, karena kalau boleh saya analogikan emergency exit. Gitu. Untuk kalau di pesawat ada emergency exit kan? Apa sekonyong-konyong boleh kita buka, Bu? Ya kan? Nah, dalam artian makanya walaupun dalilnya ada tuh emergency exit, jangan penghasilan sehari cuma lima belas ribu, punya istri sampai tiga, bingung ngecaknya. <laughs> gitu. Ya, berarti kan kemampuan itu belum belum itu jangan langsung menggunakan emergency exit. Lantas gimana Ustaz? Saya sudah terjadi, boleh enggak? Ya Allah, kalau misalkan mampu begitu mah ajaran Islam mesti begitu mengajarkan. Jadi istilah anak mudanya satu pondok dua cinta. Makanya kalau belum bisa begini jangan pakai dulu ilmunya. Gitu. Iya kalau jadi seandainya mau udah mampu begitu, itu mah Jadi kalau misalkan terjadi poligami makin bohongnya makin banyak itu berarti melanggar kepada aturan agama. Gitu. Makanya bisa boleh nggak terjadi begitu? Dianjurkannya begitu. Bisa kok bisa bilang begitu ya karena dulu begini Bu. Dalam sejarah Nabi Allah Ibrahim itu cintanya sama Siti Hajar, mohon maaf Siti Sarah isi pertama. Quran menyebutkan sampai puluhan tahun, belasan tahun belum Allah anugerahkan karunia anak. Sampai al Quran Allah abadikan sampai sekarang tuh. Dari mulai surah as sofat ayat ke-99 ayat 100. Bahasa Quran menyebutkan Rabbi hadrani minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, tolong apa berikan saya keturunan. Nikah dengan Siti Sarah belum punya keturunan. Akhirnya Siti Sarang ucap, ngomongnya ngomong bahasa sini aja dah Bu ya. Abang, iya Neng, kita nikah udah puluhan tahun, betul? Lantas kenapa? Bang, kita belum punya keturunan. Ini yang ngomong Siti Sarang loh. Siti Sarang loh ya. <laughs> Iya bukan ibu-ibu kamu zaman sekarang nih. Ya tahu jangan kesinggung dulu. Apa kata Siti Sarang? Bang, gimana kalau sekarang abang nikah lagi? Jangan hanya ibu loh. <laughs> ya, bukan ibu kata dia sebelah Yang ucap siapa? Dasaran memang Ibrahim cintanya cuma hanya pada Siti Sarah. Enggak. Cukup kita berdua dengan Siti Sarah itu di Rondo Siti Sarah. Akhirnya ini yang betul-betul pengen banget Ibrahim nikah lagi Siti Sarah. Akhirnya bagaimana? Dari seorang budak yang diberdekakan dicarikan calonnya. Nah, Begitu pak. Ya, ya. ya kalau udah bisa begini sudah. <laughs> Ya. Nah akhirnya yang nyuruh nikah ya dia, yang mencarikan calon juga dia, sampai sampai bukan dongeng ini, yang menjadi saksi ketika pernikahan. Disar. Jadi nggak main umpet-umpetan kayak zaman sekarang tuh pakai nikah kayak siri ya gitu kan ya siri kan itu sembunyi-sembunyi bu gitu nah itu jadi istilahnya bukan pakai umpet-umpetan lagi betul-betul satu pondok dua cinta Tuh, ditempatkan dua satu rumah, dua istri. Eh ternyata ibu begitu nikah dengan Siti Hajar, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim yang tadi. Baru hitungan beberapa ya bulan kelihatan benih-benih kepada Siti Hajar mulai hamil. Ya. Akhirnya melahirkanlah Nabi Ismail. Eh ternyata tadi yang nyuruh nikah siapa? Yang nyariin calon siapa? Yang namanya jadi saksi siapa? Gitu. eh yang cemburu dia juga ibu <laughs> tuh ya jadi kalau bicara cemburu mah bukan hanya jamaah ibu ibu itu salam aja bukan hanya baca cedera, bukan hanya istri soal Rahman aja bini Nabi nggak mesti cemburu <laughs> juga tuh akhirnya dari situlah Nabi Ibrahim mendapat mandat akhirnya kalau cerita panjang dia menjelajahi dari mulai sungai Efrat Kristus sampai menjadi tapak pilar adanya rukun Islam yang kelima jadi bagaimana jawabannya itu kalau makan bisa begitu harusnya begitu. Jadi betul-betul <laughs> adil begitu. Oh, satu gitu, ya. rumah, ya. satu rumah dua istri ya Iya. Asal bisa menjaga perasaan masing-masing gitu ya. Iya. Bisa bisa aja ngomong ya Bu ya. Pak <laughs> ini ya. langsung aja deh pertanyaan berikut Bu. Ada lagi? Oh, silakan iya, Ibu. Ayo. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Sondiamar. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Iya. Akhir-akhir ini saya sering melihat anak-anak yang betah sekali main di rumah. Karena fasilitas permainan di rumahnya itu cukup lengkap. Sehingga mereka itu jarang keluar rumah dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima Ya. Hmm, hmm, hmm, Ya, kalau misalkan memang makanya tugas kita sebagai orang tua untuk memantau. Memantau dalam artian karena juga kita nggak munafik, nggak sedikit orang anak orang terpandang yang tergelincir asbab lingkungan. Gitu. Apalagi kondisi zaman sekarang gitu loh, Bu. Ya mohon maaf yang namanya narkoba, pergaulan bebas. Jadi boleh kita sebagai orang tua membatasi akhirnya dengan solusi apa? Kita persiapkan sudah sarana bermainnya. Gitu. Nah, cuman juga dalam artian kita sebagai orang tua boleh juga untuk mengarahkan jangan sampai khawatir jadi kuper. Gitu ya. Ya kebangatan betul-betul nggak keluar rumah. Nama tugas kita sebagai orang tua, terutama suami, Ya istri pun tidak juga menutup kemungkinan jika suaminya ada di rumah. Apalagi anak kita laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana cara mengajarkan sosialisasinya? Apakah lewat ke media? Oh, di tempat kita ada masjid. Ada sarana pengajian. Jadi jangan kita doang sebagai bapak atau ibu yang hanya ingin mendapat kebahagiaan akhirat anak kita kita aja. Atau apakah medianya kalau cuma lebaran doang jangan setahun dua kali gitu kan silaturahim jadi juga boleh seandainya kita mengambil kesimpulan takut nanti lingkungannya malah terprovokasi dengan negatif boleh cuman dengan tetap ketentuan kita pantang gitu atau kadang asik bermain terkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar nah tolong dong yuk begitu boleh bu ya nah, kadang mungkin main di rumah, main di luar rumah juga ya Ustaz ya, iya. tinggal dipilih-pilih waktunya ya Bu ya Ya, baik. Nah Ustaz, juga kita kalau misalnya e, berbicara dari rumah tergantung bagaimana penghuni rumahnya ya Ustaz ya. Nah, kita tidak ingin rumah menjadi e, suasana panas si penghuni rumahnya itu, mohon maaf suami istri suka berantem gitu ya Ustaz ya. Anak dan e, orang tua juga sering berantem gitu. Nah, saya yakin dengan kita selalu ke, e, apa di dalam rumah itu sendiri itu keteduhan, penuh dengan keteduhan. Bagaimana kita sendiri yang punya rumahnya yang bisa memanage rumah ini mau adem apa mau panas gitu ya Ustaz ya. Nah bagaimana Ustaz supaya saya yakin di setiap rumah tangga pasti ada masalah. Untuk istilahnya tidak dikit-dikit keluar rumah, dikit-dikit kabur ke rumah orang tua gitu. Nah, solusi yang terbaik adalah ya sudah disatukan dalam rumah juga gitu kan. Pengennya seperti itu ya Ustaz ya. Betul betul. Iya. Ya. ya. Jadi wa, dari hadis yang tadi di awal udah saya kemukakan, sinari rumah-rumah kamu dengan bacaan Al-Quran dan memperbanyak sholat sunnah atau sholawat kepada Nabi itu menjadi kata kuncinya. Nah kalau rumahnya udah dipakai sholat sunnah kan begini kesimpulannya bu, kalau sholat sunnah udah nggak pernah apalagi lagi Iya. Setelah apa bu? Hah? Yang jawab ibu ya bukan saya. <laughs> iya, itu itu sebagai kata kunci. Iya. Ya bagaimana akan timbul kenyamanan yang sesuai redaksi Nabi rumah adalah surgaku. Habis kita ngaku Islam, tapi kita Islam, tapi giliran prakteknya cuma salam doang, tuh hilang kan? Gitu. Jadi kita nggak pakai itu akan timbul mohon maaf kita enggak, kita sholat aja kadang-kadang huru hara yang namanya malapetaka godaan dari setan itu banyak, apalagi. Gitu. Jadi siapapun orangnya termasuk rumah ustaz kayak, rumah kiai kayak, rumah ajengan kayak, rumah ustaja penyampai agama, tapi di dalam rumahnya nggak pernah diper hati-hati siap aja. Iya. Gitu dari kegerasangan itu kan timbul. Iya. Ya, hawa <laughs> panas akhir nanti gesekan. Iya antara pendampingnya di dalam. Iya, baik. Sekarang kita akan lanjutkan. Yeah. Dan tentunya pemirsa setelah yang satu ini, Ustaz Taufik Rahman akan memberikan kesimpulan di tema kita pagi ini. Tetap yeah. Iya. kami di Titian Kolbu. Insya, Insya Allah. Allah. pemirsa Anda masih siap bersama kami di Dukungan Kolbu dan kita masih membahas rumah dalam nuansa islami dan Alhamdulillah kita sudah memasuki segmen terakhir pada pagi ini tapi sebelum Ustaz memberikan kesimpulan Ustaz uh, ini ada saya selalu ditanya oleh tiap orang gimana sih untuk bisa mewujudkan uh, nuansa islami di dalam rumah gitu. Jadi ketika kita dalam keadaan penat, dalam keadaan capek gitu, kita inginkan Ustaz setiap kita di dalam rumah tuh selalu dengan penuh kehangat, apa, hangat gitu ya. Jadi kadang suka aja misalnya mohon maaf ada yang enggak kayak kalau di rumah tuh apa ya kayak kayak dalam neraka gitu semuanya panas gitu nggak kondusif gitu. Jadi mendingan lebih banyak orang tuh menghabiskan waktunya malah di luar rumah, Ustaz. Iya. Silakan Ustaz. Uh -uh. Ini makanya yang udah banyak nggak dipakai oleh orang sekarang. Kalau orang-orang tua kita duluan masih banyak memakai. Makanya istilahnya kalau orang Jakarta bilang itu setiap rumah ditempatkan sampai ada tempat istilah mungkin ibu pernah dengar yang lebih tua dari saya ada istilah kamar sembayangan <laughs> ini dalam Jakarta begitu. Jadi ini apa? Karena kalau kita lihat sejarah Nabi hijrah ke Medina itu kita lihat Nabawi belum asik sekeren ke sekarang. Lapangan. Cuma Nabi patok dengan pohon korma yang istilahnya itu tempat biar nggak dipakai udah warawiri lagi khusus makanya dalam bahasa hadisnya Allah berikan lima kemuliaan kepada kanjeng Nabi, enggak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Salah satu di antara yang lima atau bahasanya? Wajilat liyal ardu masjidan waktu orang Allah jadikan buat aku dan umatku buka bumi ini adalah tempat sujud. Ini yang orang-orang sekarang suka lupakan. Rumah boleh harganya 3M, saya ingat 3M ingat ini ini ya saya iya, lagi ingat tren sekarang ya buat orang tuanya dilupain rumahnya kayak gubuk tapi rumahnya di kelapa gading hebat banget ini nah nggak nggak sebutan namanya bu ya gitu nah, nah ini boleh dikatakan jangan lupa dia lupakan Tolong kita setiap kita, ya mudah-mudahan ibu ini setelah ngaji begini, pemirsa tujuan ada di rumah, buat kita tolong tempatkan di rumah kita satu kamar, nggak mesti kamar besar, yang itu tempat udah nggak dijadikan tempat tidur, nggak dibuat warawiri buat orang jalan, khusus buat kita munajat. Musolah di rumah. Betul. Jadi betul-betul menjadi apa dan di situ nanti akan ya Allah yang memberikan kepada yang mempunyai apa imbas ketenangan, kenyamanan. Jadi jangan kita pindah-pindah, tempatkan. Ya, ukurannya buat kita aja di saat nanti kita tengah malam bangun, di situ kita ibadah. Begitu, Pak. Dianjurkan, Pak jangan menyalahkan rumahnya Ustaz ya, tinggal bagaimana kita kitanya ya Ustaz ya. Kitanya ya. yang manage. Betul, kadang suka ya juga pusing ah kalau di rumah mendingan udah banyak di luar rumah, ngopi, ngapain <laughs> gitu luar kan. Sebenarnya seperti itu, tapi Betul. jangan sampai kita akan seperti itu karena bagaimanapun juga rumah sudah ya pasti dihuninya oleh satu keluarga yang insya Allah selalu harmonis yaitu tadi rumah dipakai untuk ibadah ya Ustaz yeah. ya. Iya. Nah, uh, Ustaz kalau misalnya kita tadi bicara mengenai nuansa uh, rumah nuansa islami. Tapi ada yang lebih penting adalah rumah dalam hati di sini ya Ustaz ya. Hati kita selalu dipakai untuk ibadah juga ya Ustaz. Otomatis ketika ditempatkan rumahnya dia nggak lupa perintah yang lima waktu. Apalagi dikerjakan sholat-sholat sunnahnya. Dia perbanyak walaupun nggak mampu satu jus sehari ya minimal setengah jus. Nggak mampu setengah jus minimal tiga, ya, tiga, tiga lembar lah, tiga lembar masih nggak mampu, satu lembar lah, satu lembar masih nggak mampu, satu ain lah, satu ain masih nggak mampu minimal sebelum berangkat kerja, mama, ayah dalam kondisi wudhu, ambil dulu mas kawin dulu kerja nikah kan Al-Quran, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul adzim, jadi fatihah kelar tujuh hari, karena di kredit sistemnya itu aci masih boleh, ya misalkan dipakai begitu, nah insya Allah gitu. Jadi nggak mesti harus apa namanya kita kejar paket ke Ramadan seminggu kelar tiga kali khotam kelar Ramadan itu Quran diselimuti gimana bu tapi saya cerita bukan orang pengajar jadi tujuan di sini bukan ibu ini lagi cerita orang kampung saya loh bu jangan disinggung nah jadi itu mbak itu yakin kalau dilaksanakan begitu yang mempunyai bukan hanya yang punyanya itu akan menarik rezeki kepada yang mempunyanya anak pada sehat semua, nggak keluar masuk rumah sakit aja gitu kan? Iya. Nah, kan nggak ngerti rahasianya ya bagaimanapun juga dalam dalam rumah itu apalagi suami istri gitu ya kita kebayang kamu ya kak apalagi suami ya yang bekerja di luar rumah kalau oh, maaf sebelum bekerja sudah ribut-ribut juga pasti di tempat kerjanya pusing juga ya Cuman memang ya? ya saya nggak nggak nggak menafikan di antaranya kata kanjeng Nabi kalau tadi disebutkan suruh, apa rumah yang luas alias tadi maksudnya hatinya iya, yang luas betul. kemudian pancaran cahaya yang di dalamnya sudah bacakan ayat Al-Qur'an, nah. sholat-sholat sunnah. Memang disebutkan lagi kalau kanjeng Nabi disebutkan diantaranya antaranya zauz zaujah solihah yang di dalamnya ditempati oleh istri yang solihah ini juga menjadi pendukung juga loh bu iya iya iya ya emang suami pulang dari mana mana iya. masih panas sepatu belum buka emang mungkin usai saat itu lagi kurang mujur kan gitu iya, iya. belum nanya belum buka sepatu masih panas lantas suami ngomong neng atau mbak mama atau mami apalah istilahnya apa ya yang ini kebetulan kita kurang mujur begitu kadang-kadang kadang nggak -kadang, ah, habis tuh laki mengdasar laki gubuk <laughs> nah ini nah, kalau perlu jangan langsung ademkan dulu tuh menjadi pengadem kata ibu kasih minum dulu iya <laughs> begitu ya kamu perlu iya. tanya apa iya. mau air putih <laughs> mau teh apa mau kopi apa mau langsung susu <laughs> ya maksudnya minum susu gitu bu ya Iya baik, subhanallah berarti Begitu. Walaupun kita ingin menjadikan rumah kita dalam nuansa islamis Tergantung bagaimana kita sendiri sebagai seorang istri harus bisa menjadikan istri yang soleh ya Ustaz ya Betul sekali Iya baik ya Ustaz, subhanallah kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali Bu ya di pagi ini ya Bu ya Semoga kita selalu senantiasa memberikan rumah kita adalah rumah yang di dalamnya itu soal kita selalu sebagai um, hamba Allah yang selalu beribadah, bersolawat dan berzikir agar rumah kita itu tadi selalu adem gitu ya Ustaz ya Baik, Ustaz terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Cici. Alhamdulillah sudah Eh, di penghujung acara dan terima kasih. Ya syukur-syukur baca kekirani pakai mukena pembahasan ini bisa bermakna. Amin, amin. Insya Allah kita ketemu lagi dengan tema yang lain ya Ustaz ya. Ibu-ibu terima kasih Bu ya sudah nemenin saya. Insya Allah kita ketemu lagi. Salam untuk teman-temannya yang lain. Insya Allah kita ketemu lagi juga. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus nantikan setiap kobus setiap hari Senin sampai dengan Jumat dan setengah pagi hanya di TV One. Menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik baik jika kita mengamalkannya. Siti Kirani, Ustaz Taufik Rahman, Ibu ibunya ada di sini, bersatu juga. Pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.